Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apa nikmat sehat kita syukuri dengan kita bersama-sama menghadiri acara yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat insya Allah Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para keluarga, sahabat dan juga orang-orang yang setia mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Eh, Bapak-bapak, mungkin tadi sudah disampaikan ya. Kita ikut berbela sungkawa atas meninggalnya salah seorang di antara relawan, relawati yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sangat mulia dan sangat luar biasa. Jadi teman-teman dari Mafaza berniat untuk menjadi relawan membantu saudara-saudara yang kena musibah di Subang satu grup dan ke Kudus dan Pati satu grup berikutnya ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi kita kan. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berharga kalau dibandingkan dengan kekayaan, fasilitas yang ada di atas bumi ini dibandingkan dengan meninggal dalam keadaan satu hari Jumat. Yang kedua, meninggal karena tenggelam itu salah satu di antara bentuk syahadah. Syahid, ya. Dan yang ketiga, tujuan dari kepergiannya itu adalah untuk menjadi relawan, membantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Ya, ini ya saya lihat Mbak Sinta ini menggigih ya dari dulu ya menghabiskan waktunya itu untuk bagaimana supaya adik-adik belajar dengan baik di bangku SMP, SD maupun yang lain uh, ya daerah-daerah wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan teman-teman itu sangat paham sekali pak masjid-masjid mana dan orangnya itu siapa imamnya siapa ya, ya mereka itu sudah mencatat ya ada bedah rumah, ada santunan anak yatim, kemudian ada beasiswa <clears throat> dan saya meyakini dan saya sendiri sebagai pengawas dari Lazis ya, apa yang dikerjakan oleh mereka itu sangat luar biasa. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya secara pribadi ya bukan terus terang tidak begitu kehilangan tetapi iri terhadap sebuah kematian yang semacam itu ya. Jadi kita merenung orang yang terbiasa berbuat baik pada ujung kehidupannya pun juga akan diambil dengan cara yang baik. Kita nggak gampang ya mengkondisikan nanti kalau saya mau meninggal ya ketika saya dengan berjuangan gitu ya itu tidak gampang. Tetapi syahadah atau syahid itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Jadi mungkin kalau di proses kita sendiri dalam perjalanan pulang itu kan yang ikut korban kan ikut satu mobil sama kami kan. Jadi kebetulan eh, kita cerita-cerita ya ya persoalannya kan karena ngantuk. Anak-anak mahasiswa itu kalau kita ambil kan tidak pernah mengadakan perhitungan dibandingkan dengan orang tua ya saya ngantuk nanti ini disebabkan karena ya capek dari pagi ngumpulkan ini anu ini anu ini segala macam kan itu ya kemudian kita berangkat subhanallah <clears throat> jadi nata sendiri nyiapkan segala sesuatunya sendiri kan gitu ya nyari-nyari apa kemana kemari terus malamnya berangkat tapi Allah ingin tunjukkan kepada kita semua bahwa kematian itu sesuatu yang harus kita siapkan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Ya, yang kedua <clears throat> eh, nyata ya kerja mereka betul-betul panjenengan kalau ingin melihat misalnya data-data atau bank data tentang masjid, kemiskinan atau tempat-tempat yang sangat membutuhkan, mereka itu sangat sangat tahu sekali kan itu. <clears throat> Nah, karena itu bahkan sepanjang ini wallahu alam ya, semua baik lah, semua berbuat baik. Tapi Fatimah Zahra adalah termasuk yang sangat-sangat peduli ya, termasuk Aceh beberapa rumah dibangunkan, Jogja pun juga seperti itu. Kemudian rumah-rumah ustadz, guru TPA yang sangat prihatin sudah kita sentuh termasuk tidak ketinggalan juga jamaah SI ini kan bedah beberapa rumah dan masjid dan lain sebagainya. Nah, ini memicu kepada kita ya untuk kita bergabung di dalamnya setidaknya kita tunjukkan keimanan kita itu ya kita ada rizki eh, kita salurkan kepada yang sangat-sangat manfaat kan itu ya untuk diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan yang kedua yang sangat penting itu kita iri ya terhadap sebuah kematian yang subhanallah ya eh, adalah syahadah jadi hari Jumat itu tidak ditanya ya orang yang meninggal hari Jumat tidak ditanya di dalam kubur mungkar dan akhir fitnatul kubur terhindar. Orang yang meninggal karena kebakar, karena ter e, oleh gempa misalnya atau karena e, masuk ke dalam jurang disebabkan karena tenggelam, ini juga syahid, apalagi kemudian niat dan tujuannya itu sangat baik sekali. Nah, kita berharap mudah-mudahan ketika kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan syahid, dalam keadaan khusnul khatimah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. <clears throat> Eh jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan ciri akhlak ahlu sunnah wal jamaah. Kemarin itu kan ikhlas ya dalam berilmu dan amal. Berikutnya adalah ahlu sunnah wal jamaah itu tidak rela kesalahan itu menimpa pada agama. Jadi orang yang berprinsip ahlu sunnah wal jamaah ciri-cirinya itu adalah layar donal khotok tidak rela kesalahan itu menimpa pada agama atau pemeluknya tidak rela kesalahan itu menimpa pada agama kemudian memberikan uzur memberikan pemakluman uzur itu tidak rela kesalahan menimpa pada agama dan memberikan uzur terhadap orang yang salah jadi ahlu sunnah wal jamaah itu tidak rela kesalahan itu menimpa pada agama dan pemeluknya serta memberikan uzur dan pemakluman terhadap orang yang salah. Apa yang dimaksudkan, Pak? Ya, yang pertama tidak rela ya kesalahan itu menimpa pada agama. Ada doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Itu doa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Ya Allah, hendaknya musibah yang Engkau berikan kepada kami itu musibah yang tidak terkait dengan agama. Musibah kaitannya dengan sakit. Alhamdulillah beberapa bapak, ini Bapak Masudi, Pak Samsul, ya beberapa dan yang lain dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, rencana besar Pak. Saya itu kepengen berkunjung itu kan ya, tapi subhanallah selalu ada aja. Mohon dimaklumi ya. Yang penting sehat walafiat alhamdulillah. Dan yang lain juga yang lain ya, yang tidak sempat saya sebut satu persatu mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita nikmati kehidupan ini dengan mempelajari ayat-ayatnya insyaallah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah tidak rela kesalahan itu menimpa pada agama atau pemeluknya. Tidak rela, tidak rela. Ya. Serta memberikan pemakluman, uzur, uzur itu pemakluman kepada orang yang berbuat salah. Ya, maknanya bagaimana? Tidak rela kesalahan menimpa pada agama atau pemeluknya. Serta memberikan maklum kepada orang yang berbuat salah. Jadi ada dua keterangan. Keterangan yang pertama hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, hendaknya musibah yang engkau berikan itu adalah musibah yang tidak terkait dengan agama. Musibah terkait dengan finansial, musibah terkait dengan fisik sakit atau apa. Tapi jangan ya Allah sekali-kali musibah itu berupa agama. Maknanya apa? punya istri nggak mau sholat, punya suami nggak mau sholat, anak nggak mau mengenali Allah. Ini musibah agama. Doa kita selalu. Kalau toh kita itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian yang menyebabkan kita terangkat derajat kita, menyebabkan sempurna amal kebaikan kita, menyebabkan dosa-dosa itu menjadi diampuni, tapi janganlah musibah itu mengena pada agama. Apa yang dimaksudkan dengan musibah mengena pada agama? Musibah ujian. Ya Allah, anak tidak mau sholat, anak susah diatur persoalan agama, istri tidak imbang, tidak mau diajak berbuat baik, ya tidak selaras dengan keinginan dan apa yang dilakukan selalu oleh suami, tidak seia sekata, tidak seirama. Ini namanya musibah agama. Jelas nih. Nah, yang kedua, Bapak-bapak, kita tidak rela. Tidak rela kesalahan dalam agama itu menimpa pada diri kita. Apa maksudnya? Fanatik kelompok dan golongan. Ini namanya rela kesalahan itu menimpa pada diri kita, nggak boleh. Karena itu, ketika kita mendengarkan sebuah kebenaran, segera kita tangkap. Walaupun datangnya dari orang yang kita benci sekalipun. Paham ya? Maksudnya tidak rela kesalahan itu menimpa pada agama kita. Selama ini, ya kan, kita tidak kunut misalnya, atau selama ini kita kunut subuh. Pokoknya selama ini kita mempunyai pemikiran, pemahaman. Tetapi ketika kita melihat orang lain berbeda dengan pendapat kita, segera kita kejar. Jangan-jangan yang benar dia saya salah. Ya, tidak mencari pembenaran. Tidak kebakaran jenggot ketika ada orang yang mengkritisi. Terus kemudian berusaha untuk mencari alasan sekalipun hadisnya itu lemah, hadisnya itu doif, berusaha dan marah ketika ada orang yang memberikan nasihat. Jadi kalau ada orang yang memberikan masukan, alhamdulillah, berarti dia itu tidak rela kalau saya jatuh salah. Ini namanya apa Pak? Tidak rela. Tidak rela ya kan? Kesalahan itu menimpa pada agama. Artinya pemahaman kita. Kita pun juga tidak rela. Saudara saya, teman saya, sahabat saya. Kenapa dia mempunyai pemahaman yang keliru? Berusaha ya. Kita untuk apa, memberikan pemahaman yang benar dengan diskusi. Wahai saudaraku, jangan kemudian kita oh, udah urusan dia, bodoh. Ada upaya semaksimal mungkin dengan cara dialog atau dipinjami buku atau nggak ada kemampuan, yuk kita datang ke ustadz yang lebih mumpuni dalam urusan ini, dalam persoalan ini. Ya, kita lihat banyak sekali orang-orang yang mempunyai saudara, dia mempunyai pemahaman yang nggak genah, nggak jelas gitu, Pak ya. Tapi diem saja, tidak ada upaya. Kita tidak rela kesalahan itu menimpa pada agama yang kita fahami atau menimpa kepada pemeluknya saudara-saudara kita. Itu yang dimaksudkan. Jelas nih, eh, Bapak-bapak? Jadi kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Jadi jangan kemudian waduh, kita berusaha untuk mencari pembenaran. Setiap khotib ya, udah masa kemarin itu ngomong begini-gini ini, sama langsung terus tanggapi. Ya, kemudian nggak ada klarifikasi, tidak kemudian diskusi dan lain sebagainya apalagi yang jelas ya memang tidak ada hadisnya, ah, nggak ada dalilnya, Coba jenengan arisan ada dalilnya enggak? Rasulullah pernah enggak menjalankan arisan? <laughs> upacara 17-an, Rasulullah pernah enggak upacara 17-an? Saya pernah mendengar seorang ulama atau seorang kiai itu pidato seperti itu. Jadi dilakoni, ya arisan 17 Agustus ini dan itu. Ya, tidak semua yang di Nah, itu kan urusan dunia, bukan urusan ibadah. Nah, jadi duduk manis, oh ya, oh ya kan gitu kan ya. Kita mencari kebenaran. Jadi tidak rela kesalahan itu menimpa pada pemahaman agama kita. Dan juga kita tidak rela. Jangan sampai saudara-saudara seiman dan seagama, apalagi kerabat keluarga kita, jatuh salah. Karena itu pelan-pelan kita diskusi, duduk bersama. Yuk, kalau memang jenengan yang benar, saya ikuti dalilnya begini begini. Insya Allah kalau kita ikhlas semata-mata menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita, Pak. Tapi setan itu luar biasa. Talbisul iblis ada sebuah buku. Jadi iblis itu cara menggoda manusia tidak hanya ketika kita sholat, tapi menggoda orang-orang yang berpengetahuan. Jadi diantaranya mengambil dalil-dalil yang lemah, membuang hadis-hadis yang soheh atau memahami pemahaman-pemahaman yang sangat lemah sedangkan pemahaman-pemahaman yang kuat itu di, dibuang jadi santai saja semua saudara itu kalau ada eh, kita tangkap oh bukan begitu pengertiannya pengertian yang benar adalah dengarkan semua jangan kemudian jangan sampai sana itu aliran sesat itu itu wahabi itu itu anu ini aduh masya Allah ya tidak benar seperti itu pak ya kemudian poin yang berikutnya Ahlu sunnah wal jamaah itu pemalu pak. Kasrotul haya malu. Malu kepada Allah. Juga malu kepada manusia. Ya mau korupsi malu. Curang malu. Memanipulasi data malu. Punya adab. Punya adab. Watawadud menyukai orang-orang yang beriman. Tawadud menyukai orang-orang yang beriman. Wasakinah tenang. Sakinah itu tenang. Tidak mudah tersulut emosionalnya, tidak mudah merespon terhadap sebuah penghinaan, tenang, berusaha untuk tenang, tenang, tenang. Kemudian berwibawa, berwibawa, sedikit bicara banyak kerja, serta hikmah bijak dalam menilai sesuatu, serta bijak dalam menilai sesuatu. Bapak-bapak, dalam berdakwah, dalam memberikan nasihat, itu di sana ada etika, ada adab, ya adab seseorang itu ketika memberikan nasihat adab seseorang itu ketika berdakwah Ketika seseorang mau berdakwah, mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak pernah lepas dari empat perkara. Yang pertama disebut dengan khairun mahdun. Bahasa Arabnya itu, Pak. Jadi maknanya apa? Murni kebaikan. Murni kebaikan. Kalau saya berdakwah, kalau saya mengadakan kegiatan pengajian antara maghrib dan isya, manfaatnya jelas, madorotnya nggak ada. Itu namanya khairun makhdum, kebaikan murni. Yang ada itu hanya kebaikan, Pak. Jadi kalau kita mengadakan pengajian menghadirkan seorang ustadz yang diterima oleh mereka, maka manfaatnya jelas. Maka sama dengan dakwah berdakwah semacam ini hukumnya adalah wajib. Harus kita lakukan. Wa wajib. Dalam berdakwah khairun makhdun. Dampak dari kegiatan kita itu adalah murni kebaikan. Maka natijahnya, konklusinya hukumnya adalah wajib kita lakukan. Yang kedua, ya kita dalam menghadapi sesuatu itu khairuhu akbar min syarrihi. Nih, Khairu Khairuhu akbar min syarrihi. Dampak positifnya khair, kebaikannya lebih baik daripada keburukannya. Jadi kita mau mengadakan bakti sosial. Kita mau mengadakan pengajian dengan menghadirkan fulan. Ada positifnya kira-kira 70% atau 60%, tapi juga ada dampak negatifnya. Pak Ustadz ini kalau membicarakan tentang sesuatu kemungkaran gituan ya, pok pok pok pok wah kenceng banget banyak sekali orang-orang yang tidak suka orang yang tersinggung jadi apa kebaikannya lebih besar daripada keburukannya tidak murni kebaikan kalau kita adakan banyak yang suka, tapi ada juga beberapa orang yang tidak suka, membenci, bahkan semakin menjauh. Tetapi positifnya lebih besar daripada negatifnya. Khairuhu akbar min syarrihi. Maka hukumnya sunnah. Dakwah seperti ini hukumnya adalah sunnah, Pak. Ketika kita mau mengadakan sesuatu, ada dampak positif dan juga ada negatifnya. Positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Maka mengadakan acara seperti itu hukumnya adalah sunnah. Baik, boleh. Yang atas wajib. Sekarang yang ketiga, yang ketiga khairuhu artinya khairu apa Pak? Kebaikannya ya, positifnya. Wasarruhu, sarruhu artinya wasarruhu dan keburukannya khairuhu kebaikannya wasarruhu dan keburukannya mutasawian. Mutasawian sama 50-50. Kalau saya mengadakan sesuatu positif dan negatifnya ada sama-sama. 50%, 50%. Ada dampak positif dan juga ada negatifnya. Ya. Khairuhu wa syarruhu mutasawian sawa sama. Positif dan negatifnya sama. Nah, dikatakan dalam dunia dakwah, fikih dakwah, metodologi dakwah, fahadha min babil ijtihad. Maka dalam kondisi seperti ini seorang mubaligh, seorang dai harus berijtihad. Renungkan Renungan dulu. Kalau kemudian diterjang, wah bisa jadi berangkat karena emosionalnya. Ya, ada kalanya orang itu berbuat baik, Pak. Karena emosionalnya, saya ingin tunjukkan kalau saya mampu. Dapat pahala dari siapa? Ya kan? Saya ingin tunjukkan kalau saya mampu. Atau saya berbuat begini supaya orang itu pakai perhitungan lah siapa saya. Kan gitu kan? Supaya orang itu tidak memandang saya sebelah mata. Ini berarti dakwah karena manusia. Enggak boleh. Sehingga Rasulullah itu ketika jihad Pak ya, selama 13 tahun hanya bersifat membela diri tidak. Belum ada ayat-ayat yang menerangkan tentang jihad visabilillah. Selama di Mekah diperangi, diembargo, diperlakukan tidak wajar, sabar, sabar, sabar, sabar. Supaya apa? Pembelaan mereka terhadap diri mereka itu bukan karena rasa sakit, tidak nyaman hidup, tapi harus karena Allah. Ditata akidahnya. Sampai pada ketika mereka itu berada di Madinah, baru ayat-ayat jihad itu diturunkan. Jadi sangat salah kalau kemudian orang menyimpulkan bahwa Islam itu ditegakkan dengan pedang. Islam itu identik dengan perang. Salah. 13 tahun. Bilal bin Robah disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, di embargo, Mereka makan rumput, makan daun-daunan, tidak didatangkan pasokan makanan. Orang-orang Quraisy sengaja mengatakan pokoknya jangan berdagang dengan Muhammad dan bala tentaranya dan sahabat-sahabatnya. Perdagangan dari Yaman tidak difokuskan atau dihindarkan dari Rasulullah dan jamaahnya. Luar biasa. Tapi tidak ada satu perintah agama untuk membalas. Sabar, sabar, sabar, sabar. Baru ketika di Madinah setelah 13 tahun mereka sudah mempunyai kekuatan dan wilayah Madinah adalah proyek di ditegakkan syariat Islam, maka kemudian saat itu baru kemudian pertama untuk sekedar membela diri silahkan. Setelah itu perangi orang-orang yang memerangi kalian, nggak ada. Jadi yang namanya agama ditegakkan dengan pedang. Pedang itu adalah pembelaan. Jihad itu pembelaan terhadap musuh-musuh yang sangat hasut terhadap kaum muslimin. Kembali kepada persoalan yang ketiga, kebaikan dan keburukannya sama. Maka ijtihad, dia itu harus berhenti, tidak kemudian melak, melanjutkan ya, sampai pada titik di mana positifnya itu lebih banyak dibandingkan dengan negatifnya. Kemudian yang keempat, syarruhu, apa sarwa? Kejelekannya akbar, lebih besar daripada kebaikannya. Maka haram sama dengan enggak boleh. Kita berdakwah ada satu hadis, seseorang ketika datang ke satu kaum, yang dia sampaikan itu tidak memunculkan satu manfaat, justru malah madorot. Orang-orang menyembah keris, orang-orang menyembah uh, yang menunggu di sana. Kemudian orang-orang datang, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak haram. Bapak itu telah berbuat syirik dan syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah misalnya gitu ya. Wah, setelah itu kemudian usir-usir itu orang, ya. Jadi manfaatnya nggak ada kecuali mereka hanya menolak. Maka dakwah yang semacam itu justru diharamkan. Oh, Muhammad membawa agama yang melarang tindakan orang-orang yang ingin mengungkapkan kebebasan dari sebagian dari sebagian itu. Oh berarti agama itu kejam, oh agama itu sulit kan gitu ya. Jadi yang keempat Bapak, sarruhu akbar min khairihi. Keburukannya itu lebih banyak daripada manfaatnya negatifnya lebih besar daripada positifnya maka tidak boleh jangan berpendapat kulil hak walau kana muron sampaikan kebenaran walaupun pahit bukan di situ tempatnya dan itu bukan hadis ya jadi kita ini ada ayat eh, saya lupa letaknya Pak tapi ayat punya itu ini wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adban bighairi ilmin Allah mengatakan Janganlah kalian mencela, janganlah kalian menjelek-jelekkan sesembahan yang disembah oleh mereka. Apa itu Lata? Apa itu Uza? Jangan. Yang mengakibatkan mereka itu akan mencela sesembahanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kalian itu menjelek-jelekkan Tuhan mereka, menjelek-jelekkan nabi mereka atau e, orang yang mereka cintai yang mengakibatkan apa, Bu? Bapak-bapak, yang mengakibatkan orang itu kemudian menjelek-jelekkan Allah, menjelek-jelekkan Nabi, ya kan? disebabkan karena kalian. Makanya Rasulullah mengatakan wala tasubbu abaakum. Janganlah kalian mencerca bapak-bapak kalian. Janganlah kalian mencerca, mencela bapak-bapak kalian. Sahabat kemudian bertanya, bagaimana mencela bapak-bapak kita? Ya iya, madani bapak e, kanca kan gitu kan. Yang akhirnya teman kita itu menjelek-jelekkan bapak kita itu namanya mencela bapak kita, nggak boleh. Kan gitu kan waktu kecil kan gitu kan ya. Uh, wajan-wajanan kan bapaknya apa, bahkan kadang-kadang bakul es tungtung atau apa kan gitu. Ya, terus menyebabkan uh, teman kita itu mencela bapak kita. Rasulullah katakan wala tasubbu abakum. Itu maknanya seperti itu. Nah, sehingga seorang yang ahlu sunnah wal jamaah itu sangat bijak. Dia santai, tenang, ada adab, ya selalu melakukan sesuatu yang terbaik terbaik jadi tidak sembrono kan gitu Pak ya berkata baik dan lain sebagainya kemudian berikutnya ciri daripada ahlu sunnah wal jamaah secara akhlak pemaaf ada ayat yang terdapat di dalam surat Ali Imran 134 Pak coba dibaca wasari'u ila min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin Ali Imran 134 Bismillahirrahmanirrahim وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Iya. Jadi 134 surat yang ketiga wasari'u ila maghfiratin. Berlomba-lomba kamu sekalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Untuk mendapatkan apa, Pak? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Iya, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau surga seluas langit dan bumi, neraka ditaruh di mana, Pak? Seluas langit dan bumi ya? Langit ada tujuh ke atas, tujuh kan? Bumi. Terus kalau ada neraka katanya ditaruh di mana? Berarti neraka itu hanya untuk nakut-nakuti aja. Surga seluas langit dan bumi. Kalau surga itu seluas langit dan bumi, neraka ditaruh di mana? Ya, pernah ada, Pak. Dua orang. Yang pertama adalah orang A, alim. Orang alim itu ibadah, menghabiskan waktunya untuk belajar, belajar dan belajar. Tidak ada amal soleh yang lebih baik dibandingkan dengan mempelajari ayat, mempelajari agama. Karena orang yang mempelajari agama itu untuk diri dan orang lain. Yang kedua, orang yang mempelajari agama itu untuk meluruskan ibadah. Ibadah belum tentu diterima kalau nggak lurus. Untuk membenarkan ibadah. Alim ini. Belajar, belajar. Yang kedua, abid, ahli ibadah Tiap hari kerjaannya itu ibadah melulu, nih Bapak-bapak ibadah melulu. Setan itu melihat dua orang ini gedeknya luar biasa, Pak. Mangkelnya luar biasa. Akhirnya setan itu mengadakan konferensi, rapat akbar setan dipimpin oleh iblis. Mengadakan rapat bagaimana cara mengganggu dua orang yang ada di atas bumi ini. Satu ahli ibadah, yang satu lagi ahli ilmu pengetahuan. Kemudian setelah setan yang dipimpin oleh iblis itu mengadakan konferensi, ya, rapat besar bagaimana cara menggoda dua orang ini. Ada di antara mereka yang mengatakan orang yang ahli ibadah itu lebih sulit untuk diganggu. Karena mereka itu dekat kepada Tuhannya. Oh enggak, justru orang alim itu yang sulit diganggu katanya. Ya, oke kita coba. Akhirnya setan mendatangi orang yang ahli ibadah. Setan meng, meng, mendatangi orang yang ahli ibadah. Setan mengganggu. Bahasa kita ini ya, kalau dijabarkan, Mas, sampean itu kok ibadah melulu. Sampean itu kok sujud terus, ngibadah terus tiap hari. Tujuannya apa? Ya, tujuannya mencari ridho Allah. Lah, kalau sudah diridhoi oleh Allah, maunya apa? Jenengan kok ibadah melulu? Ya dimasukkan ke dalam surganya. Memangnya di akhirat itu ada tempat selain surga? Ada. Apa namanya? Neraka. Oh, dengan itu tidak pernah baca ini. Makanya belajar, jangan cuman ibadah melulu. Baca itu surat Ali Imran ayat 130. Baca. Di sana ada kalimat wa jannatin arduas samawati wal ar. Surga itu seluas langit dan bumi. Itu ada itu di dalam Al-Quran. Makanya belajar, jangan ibadah melulu. Surga itu seluas langit dan bumi. Jenengan tadi mengatakan ada neraka, tempat selain surga itu. Kalau surga itu seluas langit dan bumi, kira-kira neraka itu ditaruh di mana? Kalau orang bilang neraka itu hanya untuk menakut-nakuti, jenengan ibadah ya masuk surga, nggak pernah ibadah seperti saya juga akan masuk surga. Karena di akhirat itu hanya ada satu tempat. Surga itu seluas langit dan bumi. Makanya belajar dikit dong kan gitu kan. Allah capek-capek. Jenengan ibadah masuk surga, nggak usah ibadah juga masuk surga. Karena tempatnya cuma satu. Surga itu seluas langit dan bumi. Loh, neraka bilang ada neraka ditaruh di mana? Nggak ada. Sukses kan? Oh iya iya iya iya iya iya, iya. betul betul betul. Ngapain capek-capek beribadah? Sukses pak. Ali ibadah tidak berilmu. Tepuk tangan setan. Setelah itu kemudian datang ke yang kedua, orang yang ahli ilmu pengetahuan. Ini ada dalam tafsir, Pak, bukan dongeng. Ya. Datang ke orang yang ahli ilmu pengetahuan, digoda sama. Wahai alim, apa yang Anda inginkan? Setiap hari menghabiskan waktunya belajar, belajar, belajar. Sholat lima waktu, wirid secukupnya. Belajar lagi, belajar lagi. Ya, untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, Ya akan nah, dimasukkan ke dalam surganya. Terus apa? Loh, jenengan itu pinter ahli ilmu pengetahuan. Apa tidak lupa terhadap Ali Imran 133 itu gimana sih? Ya, wajan natin arduas sama wal ard surga kan seluas langit dan bumi. Terus maknanya gimana? Saya lebih tahu daripada kalian. Orang yang alim tegas memahami ayat. Setan terkutuk tidak perlu kalian itu menafsiri dan memahami ayat. Saya lebih berhak, lebih bisa memahami ayat daripada kamu sekalian yang terkutuk. Oke, saya akan mengikuti kalian. Saya akan mengikuti kalian. Tinggalkan ibadah, tinggalkan ilmu. Jika kalian, wahai setan, bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, kata alim itu mengatakan, Idha hanal lail fa'ainan nahar. Maksudnya, jika malam hari itu datang, saya ingin tahu ya, jika malam hari itu datang, kira-kira siang itu ditaruh di mana? Jadi Bapak nggak usah jauh-jauh. Ini kan roda putar, di sini siang. Jangan nggak usah jauh-jauh. Ketika kita siang hari ya, di Purwokerto ini merasakan siang hari. Kira-kira malamnya Purwokerto itu ditaruh di rumah siapa? Di lempit nandi kan gitu kan ya. Ditaruh di tempatnya Pak RT atau Pak RW. Ketika kita menikmati siang hari, malam hari itu ditaruh di mana? Setan jawab. Kalau Anda bisa menjawab, saya akan ikuti Anda. Gak bisa jawab. Demikianlah perumpamaan surga dan neraka. Surga itu seluas langit dan bumi, neraka juga seluas langit dan bumi. Memangnya kekuasaan Allah itu hanya langit dan bumi. Mandalladzi apa? Wala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat kursi Allahu la ilaha illallah al qayyum la ta'khudhu wala naum. Wasi'a kursi wong kursinya Allah itu kursi Allah samawati wal ard Kursi yang diduduki oleh Allah itu seluas langit dan bumi. Surga seluas langit dan bumi. Neraka juga seperti itu. Ada ada ayat eh, kalimatnya. Wala Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinata wala naum lahu ma fis samawati wal man dzalladzi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wala yuhituna bi syai'im min ilmihi. Tidak ada seorang pun yang mampu mengukur kekuasaan Allah. Tidak ada. Tidak ada yang mampu mengukur kekuasaan Allah itu sampai di mana? Langit dan bumi hanya itu wasi'a kursiyuhu, luas kursi Allah seluas langit dan bumi. Nah ini orang yang tidak berpengetahuan kan, oh iya, ya kalau begitu nggak ada neraka ya. Hanya untuk nakut-nakuti tok kan gitu kan ya. Ini <laughs> Bapak-bapak. Terus ya terkait dengan masalah akhlak daripada ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah kafratul afi, pemaaf. Di sana ada kalimat ciri daripada ahlu sunnah wal jamaah di ayat itu bapak-bapak ya wal kadhiminal ghaidho apa yang namanya kadimin itu? Wal kadimin al ghaidho. Al kadimin artinya apa? Menahan marah, amarah ya. Terus wal kadimin al ghaidho wal afina artinya apa? Memaafkan. Memaafkan. Menahan amarah terus memaafkan. Terus berikutnya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin itu artinya apa? Berbuat ihsan. Ihsan itu artinya apa? Baik, ihsan itu maknanya begini Pak. Orang itu ketika kita punya hajat, nyumbangnya ya paling 20.000. Tapi kemudian ketika dia itu punya hajat, kita tahu bahwa utangnya banyak, ini banyak, adalah kita sumbang dia 150.000 misalnya. Atau bahkan mobil kita siapkan untuk rampe lah kebutuhan gitu kan ya. Walaupun dulu ketika nyumbang kita itu tahu kita amplopnya 20.000. Itu namanya ihsan. Tidak kemudian ya dulu 20 ribu sekarang 20 ribu lah kalau sama. Itu namanya tidak ihsan. Paham? Ihsan itu diandalkan seperti itu. Berbuat baik sesuai dengan kebutuhan. Dia itu adalah seorang tetangga dekat walaupun kadang-kadang dia itu menyakiti, kadang-kadang milikan kan gitu kan ya. Tapi saya tahu hajatnya dia itu membutuhkan dana yang banyak. Tidak berlebih-lebihan lah nggak punya apa-apa, harus pinjam ini, pinjam ini. Cobalah mungkin infak kita, sodako kita kita berikan. Ini namanya ihsan. Nih, paham ya? Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan. Satu kebaikan kita membalas lima kebaikan. Itulah namanya apa? Ihsan. Jadi pertama Bapak, menahan amarah. Yang kedua apa? Memaafkan. Yang ketiga apa? Berbuat ihsan. Harun Ar-Rasyid. Pernah dengarkan? Seorang khalifah yang sangat adil. Beliau itu satu saat oleh pembantunya disiapkan air untuk mandi, air anget. Ya, zaman dulu tidak ada alat yang seperti sekarang ini manual. Jadi masa air hangat mau dicampurkan dengan air yang dingin itu kan ya, disiapkan. Ternyata air yang hangat itu nyiram presiden, seorang presiden, bayangkan. Jadi seorang kepala negara itu disiram ya dengan sengaja tentunya kan ya kesiram air panas oleh pembantunya oleh budaknya zaman zaman dulu ada perbudakan dan itu halal setelah nyiram begitu kan otomatis uh marah kan budak itu membaca wal kadhimin al ghaidha. Wal kadhimin budak itu mengatakan wal kadhimin al ghaidha. Iya iya iya iya. Saya saya tahan marahannya. Naam naam. Aghidul ghaidha. Tahan marah. Jadi mau marah enggak jadi. Wal kadhimin al ghaidha. Iya iya iya iya iya iya saya. Terus budaknya membaca lagi wal afina aninas. Ya ya ya sama saya maafkan, saya maafkan. Terus yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah telah berbuat. Iya iya, kamu merdeka. Jadi nyiram air panas malah dimerdekakan. Ini ayat. Dan itu dipraktekkan oleh orang-orang yang soleh terdahulu subhanallah. Dan Allah yang akan membalasnya pak. Gitu? Mangkata Barang siapa yang menyembunyikan dan menahan amarah. Mau marah nggak jadi. Kemudian ke belakang. Daripada marah kan. Apaan jotos pisang atau apa kan itu. Dan gitu kan. Setelah itu kemudian nggak jadi marah. Ya Allah. Allah akan berikan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Di antara rizki yang kita dapatkan min layah tasib, ya, min layah tasib, seringkali kita mendapatkan rizki yang tidak diduga-duga. Ya Allah, ternyata saya dapat kemudahan. Ya Allah, kan sering begitu Pak ya. Itu diantaranya adalah akibat karena kita menahan amarah. Itu yang paling pokok. Pertama, karena kita menahan amarah. Hak kita kepada tetangga, hak kita kepada adik, hak kita kepada kakak. Tapi ya udahlah, memang kita dicipta untuk sabar, untuk melayani umat, untuk ya yang suka ngaji kan harus seperti ini. Masa kita jaga no sing ora tahu ngaji harus berbuat baik, kita yang diperlakukan baik kan gitu kan? Bapak, bener? Ya sudahlah, kita dikalahkan. Ketika orang itu lagi ketika kita orang itu membutuhkan, masya Allah ya kan? Dikejar Pak nyung saya ulang. Tetapi giliran kita membutuhkan, ya Allah orang pada pamit semua, nggak apa-apa. Tahan amarah, Pak. Insya Allah Allah akan memberikan sesuatu. Mangkadama ghaidon, barang siapa yang membiasakan untuk menahan amarah, ya, hak untuk marah, tapi kemudian dia kendalikan, akan Allah berikan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ya, istirahat dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara, berikutnya adalah ahlu sunnah wal jamaah tidak lengah untuk memerangi iblis dan berusaha untuk memahami tipu dayanya. Ya, tipu daya iblis melalui lesan, melalui pemikiran, melalui amal, bahkan kadang-kadang melalui kebaikan, ya, melalui kebaikan. Jadi iblis itu Pak menemani atau mengganggu orang-orang yang notabene itu adalah ulama. Di antara racun yang diberikan oleh iblis kepada para ulama itu adalah ayo kita mengambil dalil-dalil yang lemah, meninggalkan dalil-dalil yang kuat. Jadi mengutamakan dalil-dalil yang lemah itu cara iblis menggoda para ulama ahli fikih. Iblis juga menggoda para penguasa, zaim, zuama, para penguasa, politikus. Yuk, utamakan strategimu daripada strategi yang pernah dilakukan oleh Nabi. Anda mempunyai kemampuan, pemikiran yang cemerlang. Gunakan itu daripada strategi teknis bagaimana Rasulullah membangun sebuah negara. Iblis juga menggoda orang-orang yang ahli tasawuf. Ya, orang-orang ahli tasawuf. Bagaimana ahli tasawuf itu mengedepankan perasaan dalam beribadah daripada dalil? Mengedepankan perasaan dalam beribadah daripada dalil. Iblis menggoda orang-orang tasawuf, orang-orang sufi Ya, bagaimana cara iblis mengganggu dan menggoda mereka agar ahli tasawuf itu mengedepankan selera di dalam beribadah daripada dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ahli ibadah tasawuf mengatakan solat di kuburan itu lebih hening, lebih mengena. Ya, solat tahajud kalau di masjid, ah, tapi kalau di kuburan sepi, di bawahnya itu adalah orang-orang yang sudah mendahului kita. Uh, konsentrasi. Nggak mungkin. Sholat di sana itu ngantuk, wiridan ngantuk doanya. Mesti serius. <laughs> kan gitu. Padahal nggak boleh kan. Larangan, dalil menunjukkan. Sholat dalam keadaan gelap itu lebih baik dibandingkan dengan sholat ketika terang. Padahal gelap itu makro kan. Karena mendahulukan apa Pak? Perasaan. Saya itu kalau ibadah begini, hati-hati itu waspada. Jadi yang namanya baik itu ukurannya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun itu berlawanan dengan selera kita. Karena itu Rasulullah katakan, la minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan dimaji itu bihi. Seseorang tidak dikatakan beriman sehingga seleranya disesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman itu ketika makan kurma, Pak. Terutama sukari. Sukar itu adalah yang manis-manis, sukar, gula. Kurma manis. Ya, orang yang tidak suka manis begitu nyicipi kurma sukari, celeng, aduh. Ya, giginya sakit. Saya nggak seneng sama kurma. Pokoknya yang manis-manis nggak -manis nggak selera. Ya, nggak suka terhadap kurma. Tapi begitu membaca hadis-hadis yang terkait dengan manfaat kurma kan gitu kan ya. Bahwa itu adalah makanan, bahwa itu adalah obat, bahwa itu adalah benteng dari termasuk tidak hanya makanan, tidak hanya nutrisi Pak yang namanya kurma itu bisa mengusir setan. Ya, Rasulullah katakan mantasobbaha barang siapa pagi hari makan 6 biji kurma Nabi kan ya, ajwa itu kan ya, maka dia akan terhindar dari penyakit sihir. Setan tidak akan masuk ke dalam jiwanya. Itu manfaat daripada kurma. Kenapa kurma itu dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka setelah membaca seorang mukmin itu kemudian yang tadinya tidak suka berubah menjadi suka. Bagaimana di jus atau diapakan? Ini namanya orang yang beriman. Ini sampel pak, sampel itu. Jadi yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun itu berlawanan dengan hawa nafsu. Makanya Islam itu jangan dibentuk oleh diri kita. Diri kita itu disebroh oleh is Islam. Rasulullah mengatakan, turu ma'al Islam sudar, Berjalanlah bersama Islam kemana saja kalian itu berjalan. Ya, ada seseorang yang mengungkapkan dari itu diulang-ulang, Pak. Tokoh. Tapi perlu dikritisi dan sebenarnya itu kurang tepat kan gitu kan. Kita itu harus menggabungkan dua hal. Satu Islam, yang kedua jiwa nasionalisme. Kalau hanya Islam saja, tidak nasionalisme, maka akan radikal. Oh, berarti Islam identik dengan radikal. Kalau nasionalisme saja tanpa Islam, Wah itu akan sebenarnya jiwa nasionalisme itu ada di dalam Islam Pak. Ya iya. Islam memerintahkan kepada kita. Islam itu sebelum ada undang-undang atau perda atau apa. Bersih lingkungan. Surat yang kedua turun itu adalah surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal qum fa'andir wasiyabaka fatahhir. Makna daripada bajumu cucilah. Itu kebersihan, lingkungan membuang sampah sembarangan. Ya, kemudian tidak ada satu petunjuk yang mengatakan bahwa asam uwato atau hakun alal mari, tunduk taat kepada pimpinan itu adalah wajib. Wa, adalah wajib. Hadis Rasulullah mengatakan, jika seorang pimpinan kita itu zalim, zalim, berbuat zalim, Islam ini, Pak. Kemudian para sahabat, afala nuharibuhum ya Rasulullah? Apakah kita tidak memerangi seorang penguasa yang dolim, yang tidak menegakkan syariat, yang katakanlah korupsi kan gitu kan ya. Apakah kita tidak memerangi mereka? Perangi. La kata Rasulullah. Malam yakfur bawah sepanjang dia tidak melakukan kufur bawah. Kufur kufur bawah itu adalah kufur yang nyata, Pak. Melarang orang berbuat sholat, gitu melarang orang mengeluarkan zakat, melarang orang melaksanakan Jumat. Ini betul-betul kufur yang nyata. Kalau seperti tangan kita misalnya memberikan kesempatan orang yang melaksanakan ibadah haji, kemudian memberikan kesempatan orang yang membangun masjid, memakmurkannya, bahkan diberi fasilitas, ada e, sebuah kementerian yang mengurus masalah wakaf, masalah haji, nggak bisa kita taat. Kalau ada kesalahan, kita luruskan kesalahan itu. Ada korupsi, kemudian kita hukum. Tapi bukan berarti jiwa nasionalisme itu ada di dalam Islam. Jadi inna dina indallahil Islam. Islam itu tidak hanya ibadah. Islam itu tidak hanya muamalat. Islam itu seluruh ma farratna fil kitab min Tidak aku tinggalkan sedikit pun kecuali ada di dalam Al-Qur'an. Rasulullah katakan, mamin min amalin yuqarribu ilal jannah illa waqad amartukum bihi." Tidak ada sesuatu kebaikan dalam kehidupan ini kecuali aku sudah perintahkan semuanya. Aku contohkan semua. Jadi Nggak boleh kita memandang Islam itu secara parsial. Jadi jangan kemudian Islam itu radikal, kemudian yang lain melengkapi Islam. Aduh, salah, Pak. Nggih, pemahaman Islam. Islam itu adalah negara, Islam itu adalah tapi bukan berarti Islam mendirikan negara Islam. Nah, Islam itu adalah sistem yang harus kita berpolitik secara islami. Mau demokrasi, terpimpin atau apa silahkan. Tapi seorang pemimpin yang islami itu bagaimana? bikin aturan rambu-rambu di perapatan silakan bikin perda. Sering saya sampaikan kan? Contoh, orang itu memahami Islam itu sepertinya kaku. Ya, kalau ada orang yang berzina, dera, mencuri, potong tangan. Hukum alternatif dalam Islam itu banyak. Sering saya sampaikan dalam surat Al-Furqan kan gitu, Pak ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubadilullah sayyatihim Surat Al-Furqan ayat 63 itu disebutkan. Kalau seandainya tidak ada hukuman dengan pancung, dengan potong tangan, maka taubat dengan taubat yang ber ada alternatif hukum. Ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak kaku. Jadi kita harus puas terhadap keislaman kita, Pak. Puas terhadap keislaman kita. Tidak ada hukum yang lebih menghargai orang kafir ketika tidak memerangi daripada Islam. Kalau Islam kita amalkan sebenar-benarnya, tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh Islam hatta non muslim pun juga akan dilindungi. Islam itu hanya memberikan keterangan kepada orang yang didolimi, Anda bisa membalas kedoliman mereka. Hanya itu. Ya, tidak ada kedoliman terhadap agama yang lain, tidak ada pemaksaan untuk ini dan itu. Jadi jangan Islam itu dikerdikan atau dianggap tidak sempurna, maka kemudian dibutuhkan dengan ini dan itu. Mari kita kembali kepada Islam secara utuh. Udhulu fisilmi kafah secara menyeluruh akhlaknya juga islami. Ada orang yang islaminya itu hanya penampilan, jenggotnya panjang, kemudian eh, celananya di atas mata kaki kan gitu kan, mengamalkan sunnah, tetapi akhlaknya kadang-kadang tidak nyunnah, tidak pemaaf, serem melihat yang lain, kepada ibu bapaknya tidak hormat, kepada gurunya juga tidak hormat. Ya, dianggap itu ahlul bid'ah itu gurunya Padahal dia itu bisa membaca Al-Quran dari siapa? Dia mengenali itu dari siapa? Masya Allah. Ini salah. Islam tidak mengajari yang seperti itu. Karena itu, ya mari kita lanjutkan. Ya, uh, ciri daripada ahlu sunnah wal jamaah itu tidak lalai terhadap tipu daya setan. Beserta memahami jalan-jalan yang dilalui oleh setan. Kemudian bapak-bapak tidak was-was ketika wudhu, tidak was-was ketika sholat, ya. Jadi ada orang yang wudhu bolak-balik, kemudian sholat juga, hati-hati, terlalu hati-hati banget, nggak mau sholat berjamaah dengan si fulan. Kenapa sih? Ya dia kerjanya di pajak sih, pajak kayaknya kan ada ini ini, wah semacam-macam. Ya, oh kerjanya di BRI, kan. macam-macam. Ndak, selalu kula e, birin wafajirin kata Rasulullah, salat nggak usah ditanya-tanya. Ya kecuali kalau orang itu memang bacaannya nggak genah, nggak jelas, tapi wah rintil terus kan, ya, menjadi imam terus maunya ambisi banget lain persoalan kan. Jadi secara umum nggak boleh kita sampai itu was-was namanya pak, was-was. Ya banyak kan, kenapa nggak sholat jamaah pak di masjid? Ya masjid itu harus, pokoknya selama saya ada fulan, saya nggak bisa kerja sama, aduh nggak jelas. Itu namanya nggak boleh itu was-was seperti itu pak. Ya berikutnya pak. Ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang banyak infak dan sodako. Penting Pak. Jadi pembentukan karakter seorang mukmin itu adalah dengan infak, zakat, dan sodako. Orang sholat tahajud itu mudah Pak. Sholat duha itu mudah. Menghadiri majelis ilmu itu mudah. Tetapi yang namanya infak, zakat maupun sodako, Ya, berat. Ya kan? keluarkan 200 lah bisa untuk membeli korden keramik berapa anu itu <laughs> kan duh aduh jadi kalau ada orang yang infaknya itu bagus itu berarti potensinya itu bagus coba kalau infaknya baik pengaruhi diajak ngaji mudah ya kalau ada orang yang sergap ngaji ahli ibadah pelit uh oh, wangel itu mesti sakar PDW mesti Pak jadi kalau ada orang yang ahli ibadah pelit ban karet, cetilnya luar biasa kan gitu kan ya. Wah, ngibadah sakar PDW Ngibadah itu sesuai dengan seleranya. Tapi kalau orang punya harta yang menyenangkan, kemudian buat infak, buat itu sebenarnya potensi baik ada. Ya, karena itu pembentukan pribadi kita adalah dengan infak, sodako, membantu orang lain, sensitif terhadap lingkungan. Ya, kita tahu kan manfaat daripada sodako. Bagaimana? Hasinu amwalakum bizakat. Percantiklah harta kalian itu dengan zakat. Wadawu mardokum bis sodakoh. Obatilah berbagai macam penyakit dengan sodakoh. Obati penyakit dengan berbagai macam penyakit itu dengan dengan sodakoh. Banyak. 174. Surat Al-Baqarah. Tidak usah dibaca Pak. Intinya ya, tulis saja. Nanti di, itu maknanya sodakoh itu bisa melepaskan kesedihan. Rasa cemas. Rasa tidak nyaman. Itu bisa dihilangkan dengan sadaqah. 174. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka yang membelanjakan hartanya baik siang maupun malam hari, rahasia maupun terang-terangan, maka baginya pahala di sisi Allah dicatat. Terus la khauf, rasa takut. Itu di dunia. Walahum yahzanun, sedih di akhirat cemas, tidak nyaman, hilang karena infak dan sodako. Tapi jangan dicoba. Jangan sekali-kali kita menguji Allah itu. Pak. Coba saya tak sodako 20 ribu. Kita niat. saya sedih, kok nggak hilang-hilang ya? Ditambah lagi 30 ribu Pak. Ya, tambah lagi 50 ribu, tambah lagi 100, tambah sedih karena kehilangan duitnya yang banyak ini. <laughs> ini namanya menguji Allah, yakin terhadap Allah Subhanahu wa dulu. <laughs> Ora mas, aku sodako malah tambah sedih. Tadinya dua puluh ribu, terus tak tambah lagi sampai seratus ribu. Sedih lah, wangi pas-pasan malah gue sodako. <laughs> Ini namanya menguji Allah itu pak. Ya berikutnya Al-Baqarah 100. Oh ratus pak ya maaf ya. Oh iya ya maaf, bukan seratus tujuh puluh empat, tapi dua ratus ya tadi. Maaf, maaf, maaf. Bukan seratus tujuh puluh empat, tapi dua Dua dua ratus ratus tujuh tujuh puluh empat. empat, tujuh puluh empat ya maaf maaf. Ya oke okay, oke. Okay. 274 itu alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar sirra wa alania. Infak itu berfungsi untuk melepas kesedihan. Kemudian 195 Al-Baqarah. 195 Wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu aydikum ila tahlukah. Ya, benar. Berarti 195 Al-Baqarah. Maknanya infak itu bisa menolak balak Bala itu sesuatu yang tidak kita inginkan, petaka. Wa anfiqu fisabilillah, infakkan sebagian harta yang Anda miliki, wala tulqu biaidikum Jangan campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kalau ingin terhindar dari petaka, kebinasaan, infak. Maknanya 195 dan yang lain masih banyak lagi manfaat daripada infak itu sendiri. Kemudian Ahlu sunnah wal jamaah gemar menjamu tamu. Saya bacakan Pak ya. Ikramu dhaif wa khidmatuhu bi amfusim illa bi udhrin syar'i. Jadi tetap menghormati tamu, kalau ada tamu dihormati. husnudon. waspada boleh, tapi husnudon. Ya sekalipun itu adalah sales, Pak. Ya. Jangan kemudian ada apa, Mas? Apa-apa coba apa-apa coba lihat lihat lihat, lihat. dipantau. Coba dudukkanlah. Siapa tahu dia itu membawa malaikat. Betul, orang yang datang. Mereka itu kan sebenarnya terpaksa juga kan jadi salah ya Allah, berbusa-busa ngomong sampai ternyata setelah oh enggak maaf ya Mas, aduh ya Allah, masuk lagi. Makanya ada doanya itu. Jadi saya kepengen Pak ngumpulkan salas sales Anda kepengen dihargai oleh banyak orang ada doanya itu. <laughs> Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa ya, kalau ingin selamat ketika anda memasuki satu wilayah, anda memasuki satu daerah, satu kampung supaya aman. Aman kan? Nah, ini berarti bagi salah-salah perlu doa ini kan gitu kan. Rasulullah ajarkan, "Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira ma fiha." Jadi ya Allah aku memohon kebaikan dari penduduk ini dan kebaikan dari apa yang aku dapatkan dari penduduk ini. Wa min syarriha wa syarri dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan penduduk ini dan dari keburukan yang kami dapatkan dari penduduk ini kan gitu. Wah, ini kalau salah-salah dikasih doa-doa itu. <laughs> ya enggak apa-apa, Pak. Kumpulkan, Pak. Bapak yang kenal itu nanti tak kasihin. <laughs> ya, kita maksudnya jangan kemudian kita itu welcome ya ketika ada manfaat yang kita bisa dapatkan. Tapi begitu tidak manfaat gitu kan ya. Jadi saya membaca ini, Pak. Saya membaca ada satu hadis saya membaca ada satu hadisnya. Ada seseorang, ada hadis, ada seseorang yang memberikan infak. Infak itu diberikan kepada orang yang kaya. Kemudian apa kata orang? Gimana ini? Infak kok diberikan kepada orang yang kaya? Enggak kena sasaran itu. Pak ya, salah itu. Nah, terus satu saat lagi dia infak kepada pelacur. Hah? Apalagi ini? Oh, yang wanita baik-baik yang membutuhkan banyak kok infak diberikan kepada pelacur. Rasulullah sebutkan itu. Kemudian yang berikutnya lagi satu kaya, yang kedua pelacur tadi kan ya. Yang ketiga, infak itu diberikan kepada orang yang intinya tidak membutuhkan. Ternyata Rasulullah itu puji ini orang. Ketika dia memberikan kepada orang yang kaya dan pelit, dia harapan, ada harapan, ya Allah, Mudah-mudahan lantaran infak ini menjadikan orang yang saya beri itu mau infak seperti saya. Lantaran itu kemudian yang diberi oh iya ya. Kan gitu kan? Akhirnya dia meniru yang tadinya pelit menjadi tidak pelit. Ketika dia memberikan sodako ini kepada pelacur, ya Allah mudah-mudahan lantaran infak yang saya berikan kepadanya, dia itu meninggalkan kebiasaan buruk. Orang yang tidak membutuhkan orang lain, mudah-mudahan dia itu menjadi orang yang membutuhkan teman, membutuhkan orang lain. Harapannya seperti itu. Jadi kesimpulan hadis ini, apapun yang namanya sodako sekalipun tidak kena sasaran, Pak. Ya, kadang-kadang kita kan tertipu kan ya. Astagfirullahaladzim. Ngaku katanya bangkrut ini ini ternyata besoknya datang lagi. Waduh, kemarin tuh kan gitu kan pertama Assalamualaikum Pak. Kenal teman-teman kita kan salam dari Pak Ahmad, salam dari ini. Oh ya sekarang gimana? Ya, ya ini Bapak ini lagi proyek masjid Pak, bikin anu anu anu, anu gitu. Oh iya, sebenarnya sih saya malu gini gini ini, tapi ya saya demi kebaikan lah, Insya Allah ya. Ini ini otomatis kan karena Bapak kenal semua kan ngasihnya banyak kan ya. Udah 500 lah, nah, kasih 500 ribu. Kira-kira tiga bulan yang akan datang datang lagi. Loh ini untuk untuk untuk untuk infak yang lain ini kan. Oh berarti ini kerjaan ini orang tukang cari infak ini berapa persen dia <laughs> dapatkan kan gitu kan wah menyesal kita tidak perlu menyesal apa yang kita berikan dengan ikhlas sekalipun tidak kena sasaran Allah itu itu itu dalil menunjukkan seperti itu jadi kita husnudon terhadap sales terhadap siapapun ya kalau bapak ya waspada penting orang ini tukang nyari infak dan disalahgunakan misalnya begitu kan ya ya kalau penjenengan itu was apa namanya curiga Masa tulisannya ada yang memberi 500 ribu, terus 1 juta, banyak banget. Berarti kan ditambah nol itu sama dia sendiri kan. Ini berarti nggak beres ini kan gitu kan. Ya, kalau sudah seperti itu, kasihlah panjenengan ngasih makan siang atau makan sore kan gitu kan ya. Kira-kira berapa di amplop. setelah Mas nggak usah ditulis, ini untuk jenengan saja kan gitu kan. Nah, di amplopi dan dilempar supaya nggak dibuka di situ kan gitu kan. nggak usah lah kan itu kan. Eh, setelah pergi itu dia akan berpikir satu panjenengan tidak menolak. Yang kedua orang itu menjadi mengerti oh kalau begitu ini bapak nggak percaya sama saya kan begitu isinya 5000 atau 7000 pokoknya makan siang kan gitu kan karena panjenengan sudah nggak percaya ini data-data mana mungkin orang ngasih satu juta lima ratus pasti ini palsu ini proposalnya bikin sendiri nyetak di sana itu <laughs> kan gitu kan Nanti dapat berapa untuk di sini ya? Kalau udah seperti itu, wong anjing aja butuh makan kok. Manusia ya kita niati makan gitu lah. Jadi itu akhlak yang baik, Pak. Jadi kita tetap husnudzon. Jadi bagaimanapun dia itu datang sebagai tamu kita. Dia datang sebagai tamu tamu kita. Jadi udah jangan melihat siapa dia, tetapi Allah mengirim seseorang kepada kita untuk menjadi tamu kita yang harus kita perlakukan dengan baik. Ya, dudukkanlah, dudukkan. Jangan kemudian ketika kelihatan dah lagi nyapu di depan gitu kan ya. apa masuk. Coba lihat. Nah, langsung masuk sendal, kasih amplop, udah. Nah, enggak begitu duduk kan ada apa? Kita dengarkan. Jadi kita berniat bahwa kita itu adalah menghormati namun kan ada barang siapa yang beriman kepada Allah yukrim dhaifahu kan gitu kan ya jadi ini yang harus kita harus kita apa namanya lakukan Pak kita lakukan kemudian islahu dzatil bain islahu dzal bain artinya apa berusaha untuk merukunkan dua orang yang bertikai. Dua orang yang bertikai. Yang berikutnya adalah yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya sangat penting sekali adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu ukuran keimanan seseorang itu diantaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi itu wasiat Allah dalam surat apa? Al-Ankabut ayat 8. Wa wasainal insana biwalidayhi husna dalam surat Luqman panjang lebar. Al-Ankabut ayat 8 ya, bahwa berbakti kepada orang tua baik orang tua itu ketika masih ada atau sudah tidak ada, kita selalu berbakti. Kalau masih ada kita datangi, kita cari bagaimana. Jangan sekali-kali kita mengatakan orang tua yang bagaimana dulu dong, Bu, yang harus kita hormati. Mau ibu juga nggak pernah memperhatikan saya, apalagi kemudian mangkel gitu. inget ya Allah, waktu saya itu kecil disia-sia sama ibu kan gitu kan. Ini. Lupakan semuanya itu. Ya, justru kita itu akan berbuat baik tidak seperti yang dilakukan oleh ibu ketika menterlantarkan kita. Ibu adalah seorang manusia kiriman Allah, Pak. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita perlakukan dengan baik. Rasulullah katakan, "Ajib tuh dimerintah Saya heran ada seseorang kok sampai masuk ke dalam siksa api neraka. Saya heran Kata Rasulullah, ada seseorang kok sampai masuk ke dalam siksa api neraka. Padahal selama hidupnya itu pernah bertemu dengan ibunya. Selama hidup pernah bertemu dengan ibunya. Kenapa? Pertemuan dia dengan ibunya itu tidak dijadikan sarana untuk memasukkan dirinya ke dalam sur surga. Jadi pandai-pandainya kita melihat. Jangan kemudian kita lihat karakter ibu kita. Oh ibu kita itu dulu, ya Allah saya itu pernah dijewer sampai saya masih ingat terus. Ah ya Allah. Kenapa? Segera lupakan. Tapi bagaimana amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua? Ibu, ibu, ibu, kemudian bapak. Tiga kali kemudian bapak. Jadi inilah akhlak daripada ahlu sunnah wal jamaah. Tidak hanya fokus kepada pemahaman tin, tidak hanya fokus kepada ibadah dan akidah, tetapi perilaku yang merupakan akhlakul karimah. Ya, ini harus kita perhatikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kita. Hari ini kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ini Pak Samakto lagi absen ini Pak. Jadi pertanyaan nggak ada ini. Ya, insya Allah bermanfaat insya Allah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.